إلى حضرة نبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء المصنفين والأئمة المجتهدين الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي والحفظ والثوري والمحاسب بن القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذو الحقوق علينا والعلماء المؤسسين والمستمرين والمحافظين لجمعية نهضة العلماء ولقضاء حاجاتنا وتيسير أمورنا وسلامتنا الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أنواع الدعاء يا رقم Iku wis kari nglakoni ora kudu dibayakno. Tekok Kanjeng Nabi sah. 14 اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا Ada beberapa ustadz yang ketika menjamakkan ini itu tetap Allahumma ja'alni syakuran ya tetap begitu enggak enggak mas Allah ja'alna Eh, mestinya kalau ija'alna ya dijamaknya. Kenapa dijamakno? Gitu. Eh. Allahumma ja'alni dijamakkan mutakar salim boleh. Allahumma ja'alni syakurin. Allahumma ja'alna syakurin. Waja'alna saburin. Waja'alna fi a'yunina sigara wa fi a'yunin nasi kibara. Kalau dijamakkan begitu. Terus kalau makmumnya podo ngerti lebih baik eh, kalimat-kalimat eh, doa yang dari Nabi pakai mutakalim wahdah ni itu kita bacanya tetap ni tapi nanti makmum juga baca sebetulnya pemum makmum mister biasa di komando Rabbi firli wali wali daya imam mojoni ya tetap Rabbi firli wali wali daya, Muhafadah ala sunnah Itu sajanya penting Dan menjadi sababiah istijabah doa juga Itu Nah makmumnya Karena imamnya mocon ni Makmumnya ya kabeh mocon ni Katimbang muwang-muwai lafad yang langsung Dari Al-Quran Atau dari lesannya kanjeng Nabi Yang warid Untuk kunut Kunut itu menurut Imam Syafi'i Lebih baik di apa, Dibaca uh, Panjang apa Dibaca jamak Allah mahdina eh, fi Fiman Menurut Imam Syafi'i Kalau kita menjadi imam Di dalam sholat Mungkin alasannya Karena kunut itu panjang Tidak semua masyarakat awam Hafal itu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح ذات بيننا Doanya kiai-kiai kita itu berdalil semuanya. Wa alif baina qulubina wahdina subulas salam. Jangan fanatik pada satu torikoh atau satu paham. Subulas salam, akeh dalane. Ya bukan sabila salam al wahid enggak iya itu salah satu dari sekian banyak subulur rasa iya, kita sadar tidak bisa merangkum semua Wanajina minal zulumati ilan nur Eh, nur itu dimufradkan. Kalau nurnya banyak, rakyatnya bingung, umatnya bingung. Sehingga Kiai kau berfatwa ini, Kiai kau berfatwa ini. Upayakan kalau membimbing orang awam, semua Kiai seragam. Nur itu mufrad saja. Kalau, kalau dulu mat peteng yo, murat marit mengenai panjang dulu. Mat. Nange, Makanya dimufradkan kan. Allahumma aslih data bayinina. Ya Allah rukunkan persengketaan di antara kami. Wa alif baina qulubina, satukan di antara hati kami. Wahdina subulas salam, tunjukkan pada kami jalan-jalan menuju keselamatan. Wa najjina minan zulumati ilan nur. Wajanibna fawahish Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan kecil, Ma Bayan atau badal Ma zahara min hawa ma poton, Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا أزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها واتمها علينا ada riwayat yang ditambah alaika Ya Allah barokailah untuk kami dalam pendengaran, penglihatan, hati, istri, anak cucu. Berilah taubat atas kami. Jadikan kami orang-orang yang mensyukuri nikmatmu, memuji-mujimu dengan nikmat itu, menerima nikmat. Wa atimmaha alaina Sempurnakan nikmat untuk kami. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Seperti engkau telah membaguskan bodiku, tubuhku, maka baguskan pula khuluqi, akhlaku. Ini jinasan. Eh, di dalam masih longgar. bos mriki nggih. Nangis. Telangan paling yang dengan kan setengah jam. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika. Ini juga diajarkan kiai kita dalilnya ini. Ya Allah sungguh kami mohon padamu Mujibati rahmatika Segala hal yang menyebabkan datangnya rahmatmu Wa imam marfirotika Segala hal yang memastikan ampunanmu Azimah mantep pasti Wassalamata min kulli ismin Selamat dari segala bahaya Wal ghanimata min kulli birrin mendapat keuntungan dari segala kebaikan wal fauza bil jannah meraih surga wan najata minan nar Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswa wal ghaflati wal ailah wal dhillati wal maskana ini bagi panjenengan mungkin baru Ya Allah sungguh aku berlindung denganmu Minal ajizi dari ajiz Merasa serba tidak mampu Turung-turung wis loyo Begini nih ngelamar itu ayu Mungkin buatan anu ya. Mundur sebelum berperang ini gak apa. wal kasal wal jubni penakut wal bukhli bakhil wal haram pikun wal qaswati keras hati wal ghaflati gampang lengah wal ailati melarat minta perlindungan dari melarat melarat disertai beban berat itu ailah wabda biman ta'ul eh, Ketika memberi sedekah, dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu. Ala ulu itu nanggung. Nah, ailah itu melarat yang membebani diri. zamin ini. Mantarokan nikah makhafatal aila. Wadillati wal maskana Hina dan miskin Miskin itu Sudah melarat plus ngenes Itu miskin Makanya Orang Arab kalau bilang Sakno re, wong iku sakno Ya miskin kan begitu ada orang melarat tapi tetap pede, itu enggak miskin. Dia kan ghaniyul qalbi. Enggak miskin. Wa a'udzu bika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi was sum'ati war riya. Sungguh aku berlindung denganmu dari fakir, kufur, fasik, perpecahan, tukaran karo bojone karo kancane karo partai ini. wan nifaqi munafik was sum'ati suka pamer, suka ingin mempop mempopularitaskan diri. Waria dan ria amal karena orang. Meskipun gak sempat dipamerkan, tapi hatinya kepingin dipuji orang. Ya ria. Lek sumahim bae ria wis terang-terangan di kandak-kandakane ngalor Lebih parah. وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام Aku berlindung denganmu dari tuli, pisu, eh, gila, lepra, sakit belang dan penyakit-penyakit yang sangat jelek, kronis. Hadis sahih, tak pilih yang sahih. Karimo cocok sahih. Allahumma inni bika minal kasal wal haram wal ma'sam wal maghram wa fitnatil qabri wa adabil qabri wa min fitnatin nari wa adzabin nar. Ya Allah sungguh aku berlindung denganmu dari males, pikun, dosa, wal maghram tanggungan, tanggungan yang itu dan membebani utang yang menumpuk. Ghori. Wa min fitnatil qabri fit adab kubur sama wa adzabil qabri wa min fitnatin nari wa adzabin nari atau fitnah itu pertanyaannya, pertanyaan yang dibentak-bentak malaikat itu. Wa min syarri fitnatil ghina dan mohon dilindungi dari jahatnya fitnahnya kaya. Melarat keluarganya utuh bareng suki wayuh akhirnya buyar itu fitnah suki. Hmm. وأعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد Sucikan dari aku kesalahan-kesalahanku Bilma'i dengan air Wasalji salju wal barati embun Wa naqi qalbi minal khataya Sucikan hatiku dari kesalahan-kesalahan Kama yunaqqas thawbul abyad Seperti disucikan dibersihkan baju putih Minat danas dari kotoran Waba'id baini wa baina khotoyaya Jauhkan antara aku dengan kesalahan Kama ba'atta seperti engkau menjauhkan Bainal masyrik wal maghrib Muttafaqun alaih Allahumma inni as'aluka Minal khairi kullihi ajli wa maalim ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam Wa a'udhu bika sharri syarri kulli ajli wa ajli ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما آذ به عبدك ونبيك اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا Kodok nggak bisa dihindari, tapi api elek bisa diminta. Akibatnya di jalur apik. Ya Allah kalau terpaksa jodoh saya jelek, mohon itu akhirnya juga maslahat. Hmm. Thank you. Ya Allah sungguh aku mohon padamu kebaikan semuanya Baik yang di dunia wa ataupun kebaikan akhirat Ma'alim tu minhu kebaikan yang aku tahu Wa malam a'lam dan kebaikan yang aku tidak tahu Wa a'udzubika aku berlindung dengan meminasari kejahatan kuli semuanya Ajili wajili yang di dunia maupun di akhirat Ma'alim tu minhu wa malam a'lam yang aku tahu ataupun yang aku tidak tahu Inni as'aluka min khairi ma sa'alaka bi wa nabiyyuk. Sungguh aku mohon padamu sebagian kebaikan yang pernah diminta oleh hambamu dan nabimu. Wa bika min syarri ma 'adza bihi abduk wa nabiyyuk. Dan aku berlindung denganmu dari kejahatan apapun yang hamba dan nabimu pernah minta perlindungan. Allahumma al jannah aku mohon padamu surga dan segala hal yang bisa mendekatkan kepada surga, baik ucapan maupun amal. Berlindung aku denganmu dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepada neraka. Aku mohon padamu agar kau jadikan semua takdir yang telah kau takdirkan padaku, tak minta khairon api kape. Allahumma ini as'aluka bismika tahir tawasul dengan asma Allah. الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت بأجبت وإذا سئلت بأعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت terus baru minta ini awalnya do minta apa sungguh aku mohon padamu dengan asmamu yang maha suci yang maha baik yang berkah yang paling disukai olehmu yang mana apabila engkau didoai dengan asma itu ajabta pasti engkau kabulkan. Waida su'ita bidan jika engkau diminta dengan asma itu, u'ataita pasti engkau memberi. Waida sturhimta tabidin jika engkau dimintai rahmat dengan asma itu, rahim rahimta pasti engkau merahmati. Waida stufrijta jika engkau diminta jalan keluar bi dengan uh, asma itu, farajta pasti engkau memberi jalan keluar. Terus mohon ya Allah apa اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بين بيننا وبين معاصيك يا الله bagilah untuk kami sebagian rasa takut padamu yang mana rasa takut itu bisa menghalangi antara kami dan maksiat-maksiat kepadamu punya rasa takut yang menghalangi berbuat maksiat wa min ta'atika bagian berilah bagian kami sebagian dari taatmu matu balighuna bihi jannataka yang dengan taat itu engkau bisa menghantarkan kami ke surgamu wa min yaqin minta cari keyakinan matu hawinu alaina yang dengan keyakinan kau ringankan atas kami musibah di dunia musibah-musibah dunia karena kalau orang itu yakin 100% musibah itu enteng. Bojone mati enteng. Hmm. Enteng. Oh, Gusti Allah kabeh. Bagi dia yang berat itu satu dok. Lek yang oleh ridhone Gusti Allah itu dok ya, yang berat. Pokok nggak kehilangan si tok dok ya. Kecil, kecil, kecil. Keyakinan yang membuat musibah jadi ringan, musibah dunia. pamatiakna normalkan, fungsikan untuk kami. Bi asma'ina telinga kami, musorina penglihatan kami, wa potensi kami, kekuatan kami. Ma'ahyatana selagi engkau masih menghidupkan kami. Sing diminta pokok seurip sampai tua, Beripati sih berfungsi, kupingnya sih berfungsi, kekuatan pikirannya sih berfungsi, enggak pikun. Itu yang diminta itu. Wa mati'na bi asma'ina wa sarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana. Jadikan semuanya itu yang mewarisi kami. Bahkan ketika kami mati pun sebetulnya semuanya itu masih normal. Itu. Ojo kok sik urip umure sik kurang 20 tahun wis gak krungu wis picek ilat wis mati wis Akhirnya nggak menikmati kehidupan. Waj'alhul warisa minna. Jadikan itu justru yang mewarisi kami. Waj'al sa'rona jadikan kekuatan kami ala man menang di atas orang yang mendolimi kami. Wong suruna ala man agana. Tolonglah kami atas orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah pada agama kami. Loh, loh musibah berarti kehilangan iman, kehilangan ridho. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina malla yarhamuna. Jangan kau jadikan dunia akbara hammina perhatian kami yang paling besar. Supaya terbimbing hatiku kayak neng donya ngono. neng ning Jangan pula menjadi tujuan akhir dari ilmu kami. Apa jemput doktor akhirat untuk perjuangan. Bukan untuk dunia wala mablagha ilmina. Jangan kau kuasakan atas kami orang yang tidak berbelas kasihan pada kami. Ojo sampai untuk pejabat moro-moro tahlil dilarang, selamatan dilarang, pengajian tahlilan dikepui. Ojo sampai. Walatus salib alaina malayarhamna. Rawahu Tirmidzi Hasan. Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Biasanya kalau ini tak jamakkan. Allah manfa'na bima'alam alam tanah wa alimna ma wa zidna ilman. Ya Allah berilah manfaat pada kami dengan apapun yang telah engkau ajarkan pada kami. Ajarkan pada kami segala yang manfaat buat kami. Tambahkan pada kami ilmu. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal itu however. Pokoknya Alhamdulillah. Piye kang kabare? Ah, pokoke alhamdulillah. Mbok loro, mbok duwe akeh, mbok titik, mbok payu rapi, mbok ora, pokoke alhamdulillah. Wa a'udzu bika billahi min hali ahli nar. Hadis Hasan. اللهم إني أسألك أو أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ini tawas tawasul ya Allah sungguh aku mohon padamu dan menghadapkan diri padamu lantaran nabimu Muhammad pembawa rahmat ini terus istighosa. jaluk menghitopi manusia enggak musyrik mending sunan ampel sunan ampel ya, aku jaluk nang pangeran jaluk apa Sunan Ampel, aku bareng sampean yo. opo nang nanggane Gusti Allah. Inni tawajjahtu bika wahai Muhammad, sungguh bersamamu aku menghadapkan diri ila Rabbi pada Tuhanku. Dalam rangka apa? Fi hajati hadi untuk hajat nikilu. Kalau kepingin tadi PNS, itu kedoli. Allahumma fasyafi'ahu fiyya. Ya. ya. Asli. Tawasul takok kanjeng Nabi, istighosah takok kanjeng Nabi. Makanya kita manggil wali itu yang enggak syirik. Wong kita bareng-bareng wali ngadep Gusti Allah. Nah, ibadah Allah, rijal Allah. Arifun. Oh ya aqtab wa oh ya anjab. Kabopo. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا متفق عليه إني أتاتي بداية الهداية سؤال doa sebelum Oh, kita tidak mengharuskan. Boleh. Nah, ya. Kita langsung menghadap ya kita lakoni, pakai perantara ya kita lakoni. Kita berdoa itu langsung ya biasa, tawasul ya biasa. Kalau dia bilang kenapa harus tawasul ya mengharus nih Engkau ndak sing nih. Salah ide ini apa mengharus nih? Wong dewek enggak nih. Wong dewek doa langsung ya biasa. Apa nggak ada yang sama? Hmm. Ya, ya. Sebetulnya kalimat moniku dibalik ini kena. Kan, ya, eh, kalau ada yang beda, tapi kan ada yang sama. Eh, ketika ada kemungkinan ada yang beda, juga ada kemungkinan ada yang sama. Dan berdasarkan kemungkinan mengharumkan itu nggak bisa. Seperti juga berdasarkan kemungkinan terus kita mewajibkan. Wajib amin-amin karena kemungkinan dunguannya bodoh ya nggak Mengharamkan amin-amin karena kemungkinan dungane beda ya ora kena. Ya, ketika dia kemungkinan beda itu sudah otomatis dia mengakui kemungkinan sama karena kemungkinan itu bandingannya juga kemungkinan mukobalahnya itu loh. Ya, lek tahu belajar mantek kan ngono. <laughs> Ya padha karo Quran sarabi taqikumul harra ai wal barda. Pakaian Allah menganugerahkan pakaian yang melindungi kamu dari panas, air dan dingin. Enggak usah disebut wis wis otomatis. Hmm. Ya, cuma ngandani wong akal itu pelis gak tahu belajar mantek bisa wah ngeleram ini ya eh, sing tepak ya mau pengajian awal tiba PKS melok melo nah, eh, subhan teko timnya PKS tuh gak teko neng awal yakin gripik mula eh, pas kebetulan saya sing ngaji akhirnya ngomong nih solawat itu pokok kondo solawat sing gak teko kancing Nabi haram Wong nih dhewe ya sering gawe solawat dhewe, solawat Indonesia itu. Hmm. Ya. Lelek solawat Indonesia nih yo ya gawe, lha apa ulama gawe tiba enggak oleh. Lakari pinter nih tuh karo ulama. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang mana agama itu menjadi pegangan hidupku. Ismatu amri. Pelindung, penyelamat hidupku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah untukku duniaku yang di dunia itulah aku hidup bekerja. Wa aslih li akhirati, perbaiki pula akhiratku. Allati fiha ma'adi, yang di akhirat itulah tempatku kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, oleh umurku Jawa, jadikan hidup itu tambahan untuk melakukan kebaikan. Kalau memang mati, Muka-muka kematian itu artinya berhenti dari segala do, dosa. Jauh sampai mati nih, wis dosa ini nggak mandek. Karena kadung diwaris meneng wong Ini oleh royalti. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa Afaf itu ifah Menjaga diri Jangan sampai mengambil melakukan yang membuat kita nggak dihormati orang Ifah, afaf Allahumma inni a'udhu biridhaka min sukhtika Wa bimu'afatika min uqubatika Wa a'udhu bika minka La uhsi sana'an alaika anta Kama asnaita ala nafsik Ya Allah sungguh aku berlindung dengan ridhamu min sukhtika dari murkamu babi mu'afatika berlindung dengan keselamatanmu min ukubatika dari seksaanmu wa a'udzubika minka nah, awal-awalnya menyebut ridho takut seksa, lama-lama semuanya itu enggak ada yang ada hanya Allah takutnya Allah berharapnya ya kepada Allah eh, itu manunggaling ini Bika minka. Enggak ada yang lain. La usi aku tidak bisa memaksimalkan, tidak bisa menghinggakan sanaan pujian alaika padamu. Anta engkau sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Allahumma inni as'aluka sihatan fi iman wa imanan fi husni khuluq ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا Tunggu ya macam-macam ya Sungguh aku mohon padamu sehat bersamaan dengan iman Yo iman yo sehat Fi bimakna ma'a Wa imanan fi khusni khuluk Iman dis, di, disertai akhlak yang baik Wa najahan yatba'hu falah Lulus yang diikuti dengan sukses karena kadang-kadang lulus S1 nyambut kak ini kak sukses. kadang Kadang-kadang lulus S1 ya, nah, e, berhasil meraih istri berkeluarganya tidak sukses. Sumpah kayak mentina. Nah yang diminta itu ya najah yatta'uhu falah. Ya lulus ya mulus. Ya. ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, kesalahanku kullaha semuanya. Allahumma an'ishni. Ya Allah terengginaskan aku. Buatlah aku ini nama, bersemangat. Wajburni wahdini li salihil atmar. Wajburni tutupilah kesalahanku Tunjukkan padaku li solihil atma wal akhlak. Amal dan akhlak yang baik. Fa innahu la yahdi li solihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Sungguh tidak bisa menunjukkan akhlak yang baik. Tidak bisa menjauhkan akhlak yang jelek. Ila anta kecuali hanya engkau. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Wa qudratika alal khalqi. Ahyini 'alimtal hayata khairan li. Ya Allah dengan ilmumu yang gaib wa kudratika alal khalqi dengan kekuasaanmu untuk mencipta hidupkan aku asal engkau mengetahui kehidupan itu lebih baik bagiku pada wafatkan aku saja ya Allah alim tal wafata khairan jika engkau ketahui wafat itu lebih baik hmm, apa wajib Tapi lek wong pancen gak yahan ya, lahir batin pengen makrifat temenan. Itu menghadapi apapun wani. Mati ya wani, justru dengan mati tambah ndang ketemu ya. Enggak mati-mati enggak ketemu-ketemu. Begitu mati langsung ruhnya balik nambah ketemu. Mati seneng deh. Kamu lu tandang iso ketemu. Hmm. Itu. Oh, kok kaya iso nguripne anak. kok kaya ora ono Gusti Allah. Roman lek kan sampean keluwen. Aja aja aja dadi pangeran. Ambil keputusan itu jangan dengan akal. Dengan tekad, keyakinan. Lek karo akal gak melaku-melaku, ngukek gini, ngukek gini. Mari menu tabrak sepur. Mati. Lan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, wa tawaffani idza alimta wafata khairan li. Allahumma ya Allah wa as'aluka khasyataka fil ghaib wa syahada. Saya benar-benar memohon padamu punya rasa takut padamu baik ketika sepi maupun nyata sendirian maupun bareng orang lain wa as'aluka kalimatul ikhlas dan aku mohon padamu kalimatul ikhlas firidho wal ghadab baik ketika hati senang maupun hati marah hati enggak ri hati enggak ridho ya tetap ikh, ikhlas wa al qasda saya mohon padamu bisa hemat efisien, bisa mengatur ekonomi, fil fakri wal ghina. Wa as'aluka na'iman la yang fadu wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati'u. Ya Allah, saya mohon padamu kenikmatan yang tiada habis-habis. Saya mohon, mohon padamu kebahagiaan hati yang tiada terputus. Saya mohon padamu ar bil qada wa as'aluka bardal 'aish Ya Allah saya mohon padamu kehidupan yang adem bakal mauti setelah mati Setelah mati adem Anak bujone sing ditinggal Ya adem kak kekera. As'aluka bardal aish bakal. Mari ditinggal mati pondoknya tetap adem ayem Santri ini kuyuk rukun anak ilmu kak royoan ngelola pondok as'aluka bardal nais mau, maut penting jaluk kadang ditinggal mati kegeran ya Makanya saya sempat mikir Sebetulnya orientasi kita itu nggak harus pondok di satu titik itu harus besar. nggak harus. Wis ini santri sakit patang bulu itu orang sakit gede itu ini temenanan. Dan ketika bisa bangun lagi di tempat lain kuku nunggu isopo sama mana. Tapi hatinya sama. Nawa itu visi misinya sama, ada sambung. Kini cilik, kini cilik, kini cilik, tapi sambung kafe itu sebetulnya besar. Dan nanti setelah dia itu sedo, anak-anak wis nggak royokan wis nunggu ide ide cilik-cilik. Santri ini aku pen bisa. Kan? Kederet utang. Wa as'aluka ladzatan nadhar. Lek melihat ngene iki lho. Jadi kayaknya lebih baik pondok iki Cilik pokoknya ini kenceng. Mukono yang ngono, kono yang ngono, yang ngono. Sesekali mungkin sebulan sekali para duria yang ngelola pondok kono-kono ini kumpul di rumah dalam apa rumah tinggalan itu. Sunodto karo santri-santri ini sedhosa ngandungane kiai sepuh sing sedo. Ngono wis tambah. Mari ngono mulih ngopeni pondoke dhewe-dhewe maneh. Bagaimanapun wedhus kumpul sak kandang mesti berian. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhika. <clears throat> Saya mohon padamu kenikmatan bisa melihat wajahmu. Jangankan Allah, ngipi roh kanjeng Nabi, Masya Allah. Nikmatnya luar biasa. Dulu itu diawali saya ngipi itu ketemu tempat lahirnya kanjeng Nabi. Dan itu podo. Eh, eh, bareng haji posisi eh, sekarang jadi perpus dekatnya Masjidil Haram itu. Eh bayangan dalam mimpi dan apa, kenyataan ini bodoh. Oh, bodoh. Mimpi yang kedua itu ketemu Nabi di Masjid Khaif. Setelah kita di Mina situasi Masjid Khaifiyah ya seperti yang dialami. Eh, ketemu Nabi ya, wis karu-karuan apa maneh. Ketemu kasih Allah. Baik. wasyauqa ila liqaika dan rindu untuk bertemu kau engkau tapi fi ghairi dharrain mudirrah rindu mati cuma mati dalam kondisi tidak bahaya yang membahayakan mati ini mati dengan tenang enak wala fitnatin mudil mudillah kadang orang mati dalam keadaan terkena fitnah oh Allahumma zayyinna fi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Orang-orang yang bisa memberi petunjuk juga mengamalkan petunjuk. Ini yang tawa ini juga tawasul. Sehingga kelem tawasul bawaan hadisnya. Dungoy taknya punya Jibril barang. Nyopoto Jibril barang. Ya. Kok gak langsung. <laughs> Ya. Ya beda. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa rabba Israfil a'udzu bika min harrin nar wa min adabil qabri. Allahumma rabban nas mudhibal bas isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah Tuhan pemilik penguasa seluruh manusia yang menghilangkan rasa sakit. Dan eh, Sembuhkan engkaulah maha penyembuh. Tiada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya engkau. Sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Waras ras. Inti jalur. Waras ras. titik ah, kas. Mau nomor 14 ya. Saya gitu papa. Berarti mikro mekurulabirah rong puluh tiga lebih selawe atau sampai bawah ini gitu. Uh, berikutnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabin nari wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal setelah takhiyat itu Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi, fi amri Ya Allah ampunilah aku kesalahanku, kebodohanku wa israfi dan olehku melewati batas. Ya, terlalu boros dalam segala urusan. Wa ma anta a'lamu bihi minni dan segala engkau yang segala dosa yang engkau lebih tahu daripada saya sendiri. Allah maghfirli khata'i wa amdi wa hazli wa jiddi. Ya Allah ampunilah untukku khata'i sesuatu yang tersalah tidak sengaja tidak sengaja khotoi tersalah wa amdi atau yang sengaja wa hazli yang guyonan wa jiddi atau yang serius wa kullu dhalika indi dan semuanya itu kesalahanku Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akharat wa ma asrartu ya Allah ampunilah bagiku dosa yang telah aku lakukan wa ma akharatu dan yang belum aku lakukan wa ma asrartu dosa yang aku rahasiakan wa ma'alan tuduh sayang aku terang-terangan antal muqaddimu wa antal muakhiru engkaulah yang mendahulukan ampunan engkau pula yang mengakhirkannya wa anta ala kulli syai'in qadir Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha ya Allah engkaulah yang menciptakan diriku engkau pula yang akan mencabutnya lakama matuha wa mahyaha hanya di tanganmu mati dan hidupnya diriku lah terus njaluk apa karepmu? In ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Jika engkau menghidupkan diriku, jagalah ya Allah. Dijoko enggak kena fitnah, enggak kena cikungunya, enggak kena macam-macam. Hmm. Oh biasa. tanah malaikat malaikatu. <clears throat> Mestinya tatanazzalu mestinya tatawafa tapi apa cukup tawafah ini sengerti rahasianya kanjeng Nabi Dewi tapi tidak ditambahi tak mana angin itu ucap teman eh? wa anta tatawafa repon tak kakean lalu telu tak kabeh wa anta tatawafa kakean tak repot Eh, karena kakean tak dibuat situ yang itu zai zaitan. Wa anta tawafah, enak dah. yang jelas yaitu kalau asrornya orang mati itu ya kembali aslinya. Yang ziyadah-ziyadah dibuat Dulu aslinya awak doi. Okay. <laughs> embel-embel yang namanya kiai haji, doktor itu dibuat semua. Nanti orang mati itu dipanggil namanya kata Nabi. Marzuki bin Mustamar itu. Kau orang oh, mati sombong kakak dipanggil wahai kiai haji orang ono. ziata itu buat semua. Kari asli. Lele mikir ya suwe. Masuk ilham itu salah. Eh, wa anta tawafaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fafadha. jika engkau hidupkan diriku jagalah wa in amattaha faghfir laha jika engkau mewafatkan diriku maka ampunilah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ini semua doa-doa tadi saya ambil dari Jimsot Jamil Sorir halaman 56 sampai 62. Saya ambil cara pilih yang Hasan dan Sahih dok. <laughs> Nanti bang ben anu ditulisi jam besok jam ketawa ini sebetulnya kan ya jawaban di mahbub biyen Ustaz kula nembe ngrungokne ceramah iki rose amal tunggu lek gak di nih hmm. ora kene gak barokah gak sah lek gak dibayani gak sah napa leres wah oh nabi wis ngumumne hmm, cupuken hmm. hmm. lah iya